curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> curanmor, curan perasaan dan nomor balik maning metutuk karo kaki samede. <laughs> Aduh, saking yes radio kebanggaan Cilacap. <laughs> Ya Kang, sinjenengan ini Kang gak jadi guru kayak gue ya. Agar ini kapan yang dipercaya masyarakat Kau jadi pengajar, Kau jadi pendidik wajah sekarang sekarpe dewek. Aja mau dilihat dewek nih ya. Padun padune kau yang rumah anak kebong terus sekarang dewek. Ambil dina asal bocah salah terus tembilingi. Ambil dina asal bocah salah jawab pertanyaan terus gebuke orang jadi, Oh, kayak gitu nih pada ya. Hahaha. Mengerti timbang sana ramen orang terima kamu sih kak Kayak cerita curanmor Kang. Hahaha. Ah, anak seorang murid cerita-cerita naik ya. Ah, Badi nangis-nangis gara-gara didomena gurune orang bisa menjawab pertanyaan. Lah ramen orang terima anak domai langsung nang parah parane mari sekolahan. <laughs> Kayak apa tiliki bayo Eh Pak Guru, kadang-kadang, ya. kadang-kadang. Ya. Mereka guru anaknya nyowok, mereka guru anaknya nyowok. Mana kena padok? takonin aja mereka. Kanu ya, apa ge ya? Nyun sewu pak kanu sekolahan ke, Kanu sekolahan ke, ya. Kanu sekolahan ke, ya. Cembor baur kanu sekolahan ke. Rika gue udah jadi guru ya dak. Rika gue udah jadi guru baju kis baju jaket ge ya. Anak sekolah anak kene gue bajar apa? Anak kenyong sekolah kene orang aku godong, aku duit. Anak kene kasing di. Kantong. Oh kantong. Dan aku pribadi urus-urusane? rekarak rebutan mau priwe, rekarak murah mau priwe, anaknya nyong si badi, jadi jenenge nangis-nangis gara-garanya jurak narik kang tukang kelas. Anaknya nyong si ingin lebih di sepeti eh, urung anak orang mudan, Uli kendalan burung maring narik jurak kon balik. Apa jaru-jaran anaknya di sekolah anaknya lu gratis apa priwe? Hah? Rika gue kan bayar lah anak kan nyongat ya Rika gue udah nyebut gawe anak kan bayar gue ya. Ya pak ngosit pak ngosit aja sekarang pada kayak gue insal. Aja sekarang pada kayak. Nyong ke dimulang wis ora kurang-kurang Nyong ngawan bunga sukses donga mendina ben wektu men kon murid-muridnya pada cerdas tapi nyata anak ini kepentingan bodoh anak ini kasih kurang becek, wong kadar tertakoni siapa sih nandatangani teks proklamasi siapa sih menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kok malah jar mau jawabane udu nyong udu nyong udu nyong pak guru udu nyong pak guru udu nyong Dan nyong orang nodo nyong kertas Sapa sih nanda tani teks proklamasi 45 gue sapa? Saking bodoh anak ini kata nih. Mana nih jawab, utuhnya Pak Guru, utuhnya sumpah lah. Utuhnya sumpah lah, mana sumpah pocongnya mana Pak Guru? Eh. Bodoh anak nikah. bodoh anak nikah arep ora? Kok ditakoni kaya kowe kurang ngerti. Nek kudu nih bong wong tuane siapa Eh, malah nyala nyalan wong tua. Rika sebagai pak guru kudune malah mikir. Rika gue sebagai pendidik kudune tekan diputer gue ya orang mandek gue kayak gue. Tahun 45 dulu anaknya orang lahir. Nah, kau ngerti kang D, anaknya orang lahir borong. Ya lumrah bukan dan anaknya orang arti lumrah bok. Acam bor-bor, acam bor-bor, acam bor-bor. Sing bor-bor sapa? Sing nyeloni suara ini Rika. Wah, guru nanti tak tak mau buat kertas. Apa menang dewek. Angkara namu ide sih salah. Kon metu diurak orang badik. yang gue sejegori sejegore purut mulai bonek Angger iya yang ngomong iya, angger orang yang ngomong ora. Wong anu itu anu dua anaknya nyong sebelum lama sih malah rikat dadi orang ngandel. langsanya Pak langsanya Pak Guru langsanya lihat di lama. bani bani anaknya nangis. bani bani anaknya mrebes mede gara-gara diurak nang Rika Pak Guru. Pak Guru apa sih dikasih Nek li pancen kira-kira tengen dadi guru SD, ni kamu don. Dadi guru TK apa dadi guru playgroup. Dadi mbendina mongko bisa njot-njotan bareng. Eh, ramane kantong. Ramane kantong yang saya hormati. Ramane kantong yang saya hormati. Pisahan mani ya. Pisahan mani nyong ngomong. Nyong ora nuduh anak Erika sing nandatangani tes proklamasi. Nyong ora nuduh Anak Rika sing nandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tapi nyong takon nyong takon ya wis sing baik Pak Guru sing iki bae sing apik-apik anaken bae anggar Rika pancen orang ngandel maling anaknya nyong sing nyong teks sing aku nyong ramane kantong sing aku nyong sing nandatangani teks proklamasi nyong nyong apa nyong Rika terima apa ini kalau terima, Pak. <laughs> oh, alah ramah kalau orang berbes cumblunge, orang karu-karuan, berbes sumbunge. Madang sekali-kali kalau pizza ya, jangan sampai kalau krokot, baik. Buah harap kan lapor maring Jenderal Amerika Serikat San Gave, si orang ngerti Indonesia. Rika ngaku Rika sing ada tangan tas proklamasi. Uh. Lakon iki lakon Rika. Orang-orang kon diguyutok namun sedunia asal metu gini ben langsung nek diwudani nang pirang-pirang. <laughs> Eh, aja buru-buru kae lek. Aja buru-buru kae eh. kowe. Nyong wis ngaku nyong, nyong wis ngaku nyong nyong sinandatani teks proklamasi. Jadi iki orang ada karo nyong, iki orang ada karo nyong. Wis iki iki bae. Eh. Mereka kelaporan nanyo main kepala sekolah. Mereka nanyo kelaporan main kepala sekolah. Nyun sewu Pak Kepala Sekolah. Nyun sewu niki nggih. Walaupun ganggu wektune panjenengan. Kaya kula badhe laporan kaya nyong badhe laporan nggih, Pak. Kaya nyong ge wong tuane kantong, nyong wong tuane kantong, kantong wis sekolah nang kene. Kantong ge dinakiye bali nangis-nangis maring nyong sebagai ramane, nangis-nangis metu duwe pirang-pirang. Gara-garane diurak nang Pak Guru Kuculuk kiye ge. Nang Pak Guru sekolah mikir kiye ge. Pak Santoso. Ah, Pak Santoso, Bu. sandal jepit. Ora guru piye iki? Guru piye iki nggo sing tunglukan mereng iki? Sewu, Pak. Ngomong mandana sok jagong, jagong. Ora sing jagong-jagongan. Sekolah ora patut. Angger narik duit bangunan mari siswane ta ya setahun 200.000 setahun 200.000. Kali-kali duite maring dik. Lagi ruangan kepala sekolah di sini aku dingklik no. Kira-kira ada teleskop kan ya pak, paling tukang teratagan. Kalau sekolah sini dingklik no. Kayaknya mau sikit laporan, ngomongnya sikit laporan kayaknya kudu ditanggapi. Kowe gurune iki, Kak. Kowe salah satu guru nang sekolah kene dipecat. Wani-wani ngurak-ngurak anak yang nyongang sekolah. Lalu masalahnya apa? Masalah kayak gini, kayak kakek guru gue, gue sing janggeleng narap lawang gue ya. Sing mau e ngaku wani kelas e anak nyong. Takon maring anak nyong. Si menandatangani teks proklamasi gue janjane siapa? si menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 ku sapa. Lah mesti nandatangani arahnya nyongot dan anaknya orang aku mau patut. Anaknya orang aku mau orang papa orang salam bok. sing nandatangani ku dua anaknya nyong. Anaknya nyong lahir, kecil kek dedek, kat lebok noring, pondok santri ada gebengi ngaji. Turutan kata Quran, katam, baru gue dari ngaji, kitab sapinah. Kata minggu 12 orang tahu bonek Angger ora ya ora, iya ya ya wong nyatanya dua anak ini sini ada tangannya Ya kok malah jujik diurang apa guru gue ke sekolahan apa patut jajal. Ya, Bener kae kan Pak Santoso. oke leres Pak. Oke saya tidak mau tahu Pak kepala sekolah. Ya Pak guru sini kudu dipecat. Kudu oh, dipecat. <laughs> Jadi masalah gue <laughs> eh. siapa sih nanda teks proklamasi? Lah, lo mau lu terus dulu Lah kok lawan bilangin na kalila ka, di, Mukha ikaw kung antok, di. <laughs> Kay masalah, chan, chan. Kung barang cilik kay kursi digawe masalah, Pak Guru. Kung barang cilik-cilik kay harusnya digawe masalah, nggih, bapake Mas Kantong. Guru niki sebagai kepala sekolah terjadi penengah bae enak, Kula terjadi si netral-netral bae lah. Wis ngene, Pak Guru Santoso. Sini daripada dadi reang, daripada ngomong masalah ketawan-tawan, wis ngene, endi ngene, teks proklamasi ngene, endi ngene, tanda tangan ini ya kena. Wih, soalnya sambil ribut sebenarnya. Ya. Lah kayak kue. Kue Pak Guru kue. Kue kepala sekolah belum tanda tangan teks ini kue. <laughs> Tengahnya kepala sekolah pada beku jlute ya. <laughs> oh alah, jahat. <laughs> kepala sekolah ke ramana kantong ringok ya. Uh, ketek proklamasi tangan ini tangan nih, ditandatangani mentor 45 nang Soekarno Hatta dan terus penerbutan tanda tangan. <laughs> Oh, curang Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.